Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 Dan bahasa Arab atau lugo sebagaimana yang sudah kita pahami bersama adalah merupakan alat sebagai alat atau e, apa namanya wasilah untuk kita bisa mengerti ya e, apa namanya kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan ya dan juga firman-firman Allah Taala dan juga eh, hadis-hadis e, Rasulullah SAW. Dan yang kita pelajari pada malam hari ini yaitu tentang masalah korok, Ya. Ini tentang uh, perubahan kata. Perubahan kata. Jadi dari satu kata itu anda bisa lihat nanti perubahannya sangat banyak. Contoh pada tamrin 3 ya, yang mana kita akan masuk di dalamnya. Ya, di sini uh, diambil dari kata apa? Kata dasar apa ya ini? Iya. Ah, zolama ya, zolama. Ya, zolama ini apa namanya uh, katakanlah temanya gitu ya zalama ia yazlimu ini apa namanya fi'ilnya ia yazlimu kemudian masdarnya apa zul zulman ya gitu ya ia yazlimu zulman ini dari paling tidak minimal kalau kita mengucapkan uh, tasrif itu tiga kata ini fi'il madi ya fi'il madi nah, kemudian uh, fi'il mudore ya fi'il mudore kemudian apa ini masdar nah, masdar nah ini ini mana gitu kalau kita mengucapkan yang sulasi mujarad yang tiga kata yang kata kerja yang terdiri dari tiga huruf sulasi mujarad itu satu dua tiga gitu ya nah, apa namanya terdiri dari tiga huruf tiga huruf yang asli Minimalnya zalama yazlimu zulman. Fil madi fil mudhari masdar. Adapun yang lainnya nanti uh, apa namanya? Uh, dengan sendirinya ya. Isim fa'il kan sudah tahu ya. Isim maf'ul, kemudian isim fil amr, fil nahi ya. Kemudian isim uh, makan, isim zaman, isim alat. Kemudian Fil madi, Fil mudhari majhul dua-duanya itu sudah paham insyaallah. Nah, nomor tiga ini contoh ya itu bisa dibolak-balik namanya bisa di uh, di apa namanya di aneka ragam ya. dibentuk dengan berbagai macam wazan dibentuk dengan berbagai macam apa namanya bunyi yang berbeda-beda ya. nah, coba antum ya uh, nanti antum dengar aja dulu ya ini karena memang sudah uh, sudah di ujung di ujung pengujung pembahasan <laughs> gitu ya. nah antum lagi di sini seperti biasa sebutkan sigohnya ya sigoh ya ini polanya gitu ya. Cuman di sini ketika yang pertama itu polanya campur aduk. Artinya ada masdar, ada fa'il, ada ada apa namanya e, eh, sigoh mubalaghah ya, ada fi'il dan seterusnya. Yang yang tamrin dua atau yang nomor duanya di situ temanya kata abada budu ya, abada budu, Ya, dengan berbagai macam bentuknya juga wazannya. Nah, tetapi yang ketiga di sini Ya. Nah, antum sebutkan ini ya sigoh, sigoh ya, kemudian disebut, eh, kemudian bersambung. Nanti sebutkan eh, sigohnya apa, mutasil ya, mutasil bidomir. Dan kebanyakan e, domir-domir yang setelahnya itu kedudukannya mansub, kedudukannya mansub semua. Ya, coba kita akan coba ya. Antum e, pertama zolam tani. Nah, dalam tani itu sigohnya apa dia? Bentuknya apa? Fil, wazannya fil apa? Wazannya apa? Sigoh itu ya bermakna yang dimaksud, yang dimaukan oleh penulis insya Allah. Sigoh di sini, ya. Eh, sigoh, sigotu, sigotun, ay wazan. Wazan, wazan, nah, waznun. Nah, wazannya apa? Atau polanya? Ya, polanya gitu. Nah, kalau dalam tani, kira-kira dia polanya pola apa itu? Bukan. Kalau mudore uh, harus ada huruf mudoroanya di depannya. Kalau di sini uh, bukan fil mudore tapi fil apa? Ah, fil madi betul. Intinya tadi, intinya temanya adalah fiil zolama pokoknya ya. Ah, fiil zolama. Nah, antum harus tahu bedain mana fil madi, mana fil mudore, mana fil amar, mana masdar. Nah, zolam tani di situ maksudnya dalam maksudnya dalam fiil fil madi, betul. Ya, jadi jangan terkecoh sama ini uh, apa namanya uh, huruf tak di sini. Ya. ya, tak di sini kan ini tasrif ya. Artinya di sini uh, setelah terjadi tasrif yang ke bawah itu. Zalama zalama zalamu gitu ya. dolamata zalamata zalamna zalamta. Nah gitu ya. Intinya sih ini film madi. Film madi gitu ya. Intinya ini yang penting adalah sigonya film Nah, adapun yang ni di sini dalam tani uh, pada ni di sini adalah uh, apa namanya? domir gitu ya, domir. Bersambung dengan domir mutasil. Fil mutasil muttasil bidomiri nasbin ini kan. Ini intinya bidomir nasbin. Nah. Jadi fil mutasil muttasil bidomiri nasbin. Bersambung dengan domir nasab. Kebetulan domir nasabnya di sini domir siapa? Saya. Saya, yakni anak Nah, gitu ya. Nah, itu. Kebetulan di sini domain nasabnya adalah uh, yaitu ana. Ya. Eh, menunjukkan ana. Kemudian antum akhi muka Ini sigonya fil ini. Bukan. Kalau fil amr izlim dalam yazlimu izlim. Ini yazlimuka atau azlimuka. Kira-kira sigonya eh, fil apa? Fil mudore betul. Lihat dari awalnya yaitu ada mengandung ana itu ya ada a kemungkinannya na kemudian ya mm-hmm. kemudian tu uh, ya ana itu a na itu nah ini huruf harusnya kan ada kalau misalkan uh, di depannya itu di depan dari tema dalam itu ada huruf-huruf ini alif nun ya atau ta nah ini berarti fi'il mudore nih nah dia namanya fi'il mudore nah adapun yang ka-nya sama ini muttasil bidomir nasbin. Takdiruhu an atau atau uh, apa uh, domir yang sesungguhnya itu adalah an anta. Ya. Antum zolamuna zolamuna Ini berarti sigonya hilang, Pak. Ingat aja di sini lihat. Ah, firmadi, firmudore, masdar. Zolama yazlimu Nah, atau atau kalau misalkan itu zalama limu izlim ya. Ini semuanya fil semuanya udah udah udah udah komplit nih. Zalama yazlimu izlim. Izlim. Fil madi, fil mudore, lalu apa? Amr. Nah, fil madi, fil mudore, amr. Nah, kalau eh uh, zalamuna kira-kira fil apa dia? Ya. ya. Iya, zola. Filmadi. Ah, pokoknya kalau kalau film mudore ini intinya di depannya mesti ada ini hamzah, nun, ya, ta. Hmm, ini. Kalau nggak ada ini, uh, iya. Kalau nggak ada kalau nggak ada ini berarti bukan film film mudore, film Nah, itu bisa menyebutkan itu film adi zolamuna karena zolamu itu kan bertafsir dia kan berkembang, apa namanya ber, berubah. Nah, dolama dolama dolamu. Nah, yang naknya itu adalah uh, apa namanya mutasil bidomir nasbin. Namanya mutasil. Ya itu antum bisa ingat lagi di halaman awal. Ini di di awal-awal itu kan uh, tasrif fi'il madi al mutasil bidomiri nasbin. Di halaman berapa adanya? 14 itu kan? Iya, betul. Coba dicari Nah, di halaman 12. Di halaman 12 itu uh, apa namanya murojaahnya di situ tasrif fi'il madi al muttasil bi dhamir nasbin. Ketemu tidak? Nomor halaman 12 bagian tengah. Hmm, halaman 12. Nah, itu jadi uh, baik fi'il madi ataupun fi'il mudhari kalau bertemu dengan domir setelahnya, setelah kata itu pasti itu bi, bi nasbin pasti dia mutasil bersambung dengan domir na, nasab. Nah, begitu juga zolamuna, dia membacanya fi'il madi. Kemudian domirnya itu mutasil domir nasbin. Takdiruhu apa? Eh, takdiruhu itu maksudnya eh, domir yang sesungguhnya. Takdiruhu. Domir yang sesungguhnya na oh, na itu berarti domir domir apa? Hah? Nahnu bukan hunna. Ha, nahnu. zolamuna iya. Kalau hunna zolam zolamu zolamu hunna iya, tetap jadi tidak ada perubahan. Tapi kalau na na itu nanya itu takdiruhu nahnu. Nah, zolamu hunna ya. Kalau misalkan hunna bukan hunna ya tapi nahnu. Kembali ke antum idlim eh, idlim hum idlim hum berarti apa? Bukan. Mm -mm, ya. Ini uh, eh, film itu atau bukan film ya? Ya, iya. nggak kira nyambungnya ke film dore, Uh, kalau fi'il madi nggak mungkin ada ada hamzah wasol sebelumnya itu. Izlim itu bukan bukan bukan hamzah fatih tapi hamzah wasol izlim. Zalama ilmu izlim. Jadi wadahnya apa? nah, <laughs> ya, izlim hum. Nah, itu bukan fi'il madi bukan. Karena fi'il madi nggak ada wajan seperti ini. Fil amr. Iya, iya ini udah ada jawabannya. Zalama yadlimu izlim izlim hum. Nah, humnya e, eh, mutasir bidhamiri nasjin. Takdiruhu takdiruhu idlim hum takdiruhu yang humnya itu ya bukan tak, bukan takdiruhu. Ya, kalau dikatakan takdiruhu ya lah, tetap saja. Yani ini eh, uh, eh, al-mutasir bidhamiri nasbin yakni uh, domir hum gitu ya. Ah, domir hum karena hmm, mereka. Hmm, mereka. Yang mana? Nah, nah, nah, ya ini nah. Iya, ya, nah itu. Ini e, huruf-huruf yang bersambung dengan fil mudhari. Dan ini adanya di depan. Ya, di depan. Ya, apa? Iya ini seperti ini nih. Nah ini namanya huruf mudhara'a nih. Nah ini. Iya, iya. Ini kan berarti yang ini. Nah, gitu. Ya. Ah. Kalau e, kalau A ini domirnya ini ini fi'ilnya e, mengandung domir apa? Ana yaitu af'alu. Kalau na berarti fi'il mudore yang berbunyi apa? Naf'alu. Ya, naf'alu atau nahnu ya naf'alu. Kalau ya berarti ya yaf'alu atau yazlimu, yazlimani, yazlimuna dan yazlimna. Ada empat. Hmm. Itu kembali lagi e, murojaah ya. Kalau tak di sini agak banyak delapan nih. Nah, itu apa? E, taf'alu kemudian taf e, atau tazlimu, tazlimi apa namanya? Subhanallah nah, eh, tadlimu kemudian tadlimani kemudian oh ya pertama ini dulu pertama tadlimu dulu ya tadlimu dulu tadlimani kemudian tadlimu lagi tadlimani tadlimuna tadlimina tadlimani tadlimna delapan tadlimu sih yang ini juga masa uh, tanya kepakai lagi itu kan enggak boleh kalau tak tak semua yang depannya Hmm, ya. Baik, jadi sekarang uh, eh, izlimhum tadi ada namanya sigonya fil amr. Antum mahi la tazlimna. La tazlimna. Fil nahi. betul. Fil nahi. Uh, eh, al muttasil bi dhamiri nasbin takdiruhu bukan nahnu lagi ya nahnu. Ya jadi ini fi'il nahi ya sigonya fi'il nahi. antum mahi zolamna, filmadi, Betul, filmadi. eh Uh, apa namanya sigonya filmadi atau polanya filmadi mutasil tidak nah ini mutasil apa tidak mutasil? Tidak mutasil. Tidak mutasil karena memang itu dia betul-betul filmadi saja. Nah, ya jadi tidak bersambung dengan domir nasab. Zalamna filmadi aja sudah, ya. Filmadi. Baik. Uh, kembali ke depan dalam tumuna filmadi betul. dalam tumuna ini filmadi madi muttasil bidamiri nasbin. Takdiruhu dalam tumuna ini si eh, domir nasabnya ini takdiruhu siapa? Nahnu lagi, nahnu. Ya kalau nanya panjang itu sudah sering itu sudah sudah bisa dipastikan itu eh, nahnu ya, nahnya gini. Ah ini warnanya panjang. Ya, kalau di belakang seperti ini ini pasti nahnu ini. Pasti nah nahnu. eh, apa menggantikan domir nahnu. ya Terus eh, tazlimuni taz ini apa nih? Nazlim. Oh nazlimu ya. Nazlimuni. Bukan tazlimuni ya. Tazlimuni. ini. Ada dua. Nah. Iya, terlalu dekat ya. Kalau nazlimuni nggak mungkin lah. Tazlimuni ya, tazlimuni. Berarti sigonya fil apa? Fil mudore betul. Mustafil bidomir nasbin. Takdiruhu anak betul. Antum mahi zulimu filmadi betul. Tapi filmadinya bukan yang maklum ini, yang mana? Ah, ini agak beda. Zulimu kalau yang sebelum-sebelumnya itu fil, uh, eh, filmadinya atau filmudaranya maklum. Di, maklum itu diketahui pelakunya, diketahui failnya. Ada punya ini zulimu ini jenis filmadi, betul filmadi, tetapi dia yang maklum apa yang satunya? Nah, ada dua kan? Kalau yang diketahui pelakunya namanya maklum. Kalau yang tidak diketahui pelakunya namanya majhul. Nah, majhul majhul itu uh, tidak diketahui pelakunya. Kalau zulimu artinya mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah dizolimi. Yang melakukannya nggak jelas gitu. Ya, siapa yang melakukannya? Nah di sini namanya firmadi betul. Uh, eh, sigotnya firmadi perlu di, perlu ditambahkan majhul. Nah, majhul. Jadi tidak diketahui pelakunya ya majhul ini kembali ke pelajaran mana atau di halaman berapa ada ya yaitu di tasrif fi'il madi majhul kembali di apa namanya di dibuka ini di halaman 13 tasrif fi'il madi majhul ya udah insyaallah kalian eh, apa antum ini insyaallah apa namanya hafal atau pernah pernah dengar itu udah pasti itu ya nah, yaitu kalau misalkan dalam tasrifan itu di halaman 42 di halaman berapa 42 kemarin itu di urutan dua dari belakang tasrif atau al madi majul ya fuila wajahnya fuila zulimu kok panjang zulimu karena dia terkandung domir apa failnya domir eh bukan failnya yakni uh, eh, yang majulnya itu ya sebagai yang domir yang apa namanya yang terkait dengannya adalah hum kan? Nah, zulima zulima zulimu. Nah, gitu ya. Zulima zulima zulimu. Zulimat zulimata zulimna. Kembali ke antum ahi hum fil madi betul. Al ah, mutasil bidomir nasrin ini domir hum. Ya. Berikutnya tadliminahu filmodore betul. film film ya. Kemudian al mutasil bi dhamiri nasbin takdiruhu Takdiru siapa ini? Hu di sini berarti takdiruhu huwa. Huwa kan? Nah, ya. Kalau nah itu terkandung di dalamnya failnya yaitu siapa? Do, kembali ke siapa? Muannas atau domir anti. Domir anti, iya. Tazlimina. Antum ahi zalamaka. Firmadi. Al-muttasil bi domir nasbin takdiruhu kak di sini berarti takdiruhu zolamaka dia satu orang laki-laki telah mendolimi kamu. Nah gitu. Jadi uh, fil maklum ya kemudian al mutasir bidomir nasmin takdiruhu kalau ka itu berarti dari domir apa? Anta. Anta. Iya. Kan dalam makna itu ter, ter, tersusun ter, apa terdiri dari dua unsur. Ada oh, ada unsur. Do la maka. Nah, ini kalau dipisah nih dua nih gini tuh. Ya. Do lama sama ka. Dorama fi'il madi ya ma'ruf maklum ka'nya di sini adalah domir. Domir nasob. Domir nasob. Takdiruhu an anta. Iya. Takdiruhu anta. Nah, gini. Jadi zolamanya dia satu orang laki-laki kan gitu ya. Dia satu orang laki-laki telah berbuat dolim kepada engkau zolamaka. Nah, ini namanya dua unsur. Ya, kalau diurai itu ada dua unsur. Dolama sama Ka. Ya. Antum masih taz, uh, tuzlamuna. Tuzlamuna berarti apa? Fil ya betul. Maklum atau majhul. Tuzlamuna. Di sini pelakunya diketahui atau tidak diketahui? Diketahui. Nah, salah, bukan maklum. Dia majul, <laughs> iya. Majul. Ah, itu Zamuna itu memang dia e, sudah berkembang ya, sudah bertasrif ke ke ini apa namanya ke urutan yang keenam gitu ya. Nah kalau kita runut di atas, jadi supaya memudahkan tuh kita langsung, oh ini urutan keberapa nih? Kalau kita mungkin langsung ke urutan yang keenam agak mumet, ke atas saja di domir huwa itu yang paling mudah kita mengingatnya. Yaitu apa domirnya? Berarti kalau dirunut asal muasalnya dari fi'il dari bunyinya bagaimana? ya yani yuzlamu. Ah, ah. jadi kalau semua semua kata kerja kalau pengen kita merunut supaya gampang, kita harus cepat-cepat memperkirakan ini awalnya itu apa gitu. Ah, awalnya itu dari asalnya dari dari uh, startnya dari kata apa dulu. Seperti tuzlamuna. Nah, kita harus bisa memperkirakan eh, domir huanya itu apa bunyinya. Nah, berarti domir huanya bunyinya yuzlamu dia. Karena ketika ditasrif berkembang itu yuzlamu, yuzlamani, yuzlamuna, tuzlamu, kemudian uh, tuzlamani, yuzlamna. Nah, kemudian tuzlamu, tuzlamani, tuzlamuna. Oh itu bukan urutan ke-6 ya, urutan ke-9 maksudnya. Jadi 1 2 3 kemudian 4 5 6 terus uh, 7 8 9. Iya, yang 9 ya bukan yang ke-6 ya. Jadi Eh, tuzlamu itu tuzlamuna itu adalah di urutan yang kesembilan. Setelah tuzlamu, tuzlamani, tuzlamuna. Jadi kita harus bisa cepat memperkirakan di domir huwanya itu apa, gitu ya. Asal mu asal kata itu. Jadi kita bisa mengetahui, oh ini berarti fi'il mad, fi'il mudore uh, maklum atau majul, Tuzlamuna fi'il mudore majul. Iya gitu ya, majul. Ada mahi berarti uh, apa nih? Tazliman ini, tazliman ini, ilmu mudhari yang maklum betul, maklum. Tazliman ini itu adalah fi'il mudhari yang maklum. Ah, ya. Anda pernah tahu kan kalau tazliman ini itu kemungkinan berapa domir adanya? Kurang. Ada tiga. Kata Pak, Uh, ada tiga. Tazliman ini, tazliman ini, itu artinya Eh, dia mereka dua orang perempuan atau kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan uh, sedang atau akan berbuat dolim itu jadi tadliman ini domirnya terkandung di situ adalah huma perempuan antuma laki-laki antuma perempuan nah jadi yang penting itu maklum dia diketahui pelakunya tadlimani tadliman ini ini fi'il mudhari maklum al muttasil bi dhamir nasbin takdiruhu anak betul jadi sebenarnya apa ya ya itu aja apa namanya uh, intinya bolak-balik di kata-kata itu saja istilah-istilah itu aja ya berikutnya itu mahi zola apa nih zolam tanah ya Hah? zolamat apa zolam tanah zolam tanah ah, aduh fila fila apa nih filmadi lagi masya Allah ini kebagiannya filmadi terus Mas Allah <laughs> filmadi maklum atau majul Ya yang jelas gampang maklum ini. Ya. Kalau yang maju-maju itu kalau yang fil madi itu bunyinya fu'ila fu'ila, zulima zulima zulima nah itu. Ah, zulima zulima, pokoknya diawali dengan doma dulu, itu berarti maju dia. Hmm, ya gitu. Itu kalau dalam fil madi. Jadi kalau dalam tanah eh, mana tadi? Ya dalam tanah adalah dia fi'il madi yang maklum al muttasil bi dhamir nasbin takdiruhu takdiruhu nahnu. Nah di sini tak nahnu. Karena nanya di sini sebagai ma ini sebagai maful bihi gitu ya. Sebagai maful bihi sebagai objek. Korban penderita sebagai korban atau objek penderita. Kembali ke akhir, eh, antum la tadlimuhum. Tigonya hasil apa nih? Hilnahi betul. Eh, Mutasil bi dhamir bin takdiruhu atau dhamirhum. Hmm. Zalam tu zalam tunnahum. Ya, zalam tunnahum fil apa? Fil madi betul, fil madi. Mm, e, maklum atau majhul? Zalam tunnahum. Ah, ini domirnya antunna di sini. Antunna, zalam tunna. Berarti eh apa namanya? Maklum atau majhul? Kan kalau misalkan majul kan pokoknya ingatnya zulima zulima gitu. Ah, zulima. Ah, ya fuila. Kalau kalau zolam tunnahum itu bukan diawali dengan domah. Nah, diawali dengan fathah kan. Berarti dia bukan majhul tapi mak maklum. Zolama zolama, zolamu, zolamat zolamata, zolamna. Zolamta, zolamtuma, zolam tum, Zolam ti, zolamti, zolamtuma, zolamtunna. Nah, ini kan. Zolam tunna ini domirnya antunna. Iya, domirnya antunna. Al-muttasil domir ini domir hum. Hmm? Iya, kalau fil madi kan e, wazannya fuila. Fuila, zulima. Nah, ini baru awal muasalnya. Nanti bertasrif ke bawah banyak, ada 14 kan? Hmm. Zulima, zulima, zulimu, nah, gitu. Kalau fil mudore, kalau untuk yang sulasi mujarad apa wazannya? Tuz, yuz, yuz, yuz. Yuz apa? Yuz lamu. Nah. Sama-sama nah. dia dengan doma, tetapi kalau fil madi di akhir, eh, dikasrohkan sebelumnya. Dikasrohkan zulima. Dikasrohkan sebelum huruf akhir. Kalau fil mudore diawali dengan sama-sama didomahkan dan difathahkan sebelum akhir. Nah, yuzlamu zulima. Nah, gitu ya. Nah, itu rumus itu sudah rumus. Antum sudah sudah belajar itu sebenarnya. Ya, seperti zalama zalama yadlimu Zalama yadrimu zulman, zalimun, mazlumun, izlim, ya kan? La tazlim, mazlimun, mazlimun, mizlamun, zulima yuzlamu. Itu tasrif usulnya kan? Nah, gitu. Lalu di sini apa di sini? Oh, yang ini ya, zalam tihinna. Ah, giliran siapa? Antum ya? Antum. Iya, sekarang zalam tihinna. Khilafah. Masih film hadis juga, betul. Fil madi yang maklum ini pasti ya. Zalam eh, ti. Berarti domirnya anti kan. Al muttasil bersambung dengan bidomiri nasbin. ini domir hun hunna. Eh, domirnya hunna di situ ya. Terus dolam tuka kembali ke depan, eh kembali ke antum. Dolam tuka fil, berarti sigonya fil apa ini? Fil madi betul. Fil madi ya. Dolam tuka. Nah, tu. Uh, eh, al muttasil yang bersambung bi domir dengan domir nasab uh, apa uh, ka tahdiruhu kalau kak berarti tahdiruhu anta betul ya antum zolama zolam oh zolamana ya zolamana zolamana berarti fil apa fil bukan fil madi ya kalau fil mudari harus ada ini ah, nah itu ini <laughs> iya. Oh, Nah, itu fil madi. Ah, kira-kira dia kalau dolama, dolama itu terkandung di dalamnya domir apa? Fil. Uh, domirnya? Bukan, kalau domir huwa dolama. Kalau ini eh, dipanjangkan dolama. Ah, bukan. Kalau nahnu zalamna, ini dolama. Dolama. Hah? laki-laki atau untuk rumah perempuan. Hukum laki-laki. Kan dolama zolama Nah, pun di sini al-mutasir bidomir nasbin takdiru nahnu. Nah, ya gitu ya. Jadi antum bedakan mana yang nak di sebagai domir nasab, mana yang nak kalau dia itu seandainya dalam sebagai fa'il. Kalau sebagai fa'il bukan dolama tapi dolamna dolamna nah Kalau misalkan uh, apa ya ini domirnya bukan huma tapi nahnu dolamna gitu ya. Ini kan dolama hmm. Antum mahi Zolam tumani filmadi juga betul. Zolam tumani filmadi ya maklum dia ya maklum. Al mutasil bidomir nasbin takdiruhu. Al mutasil bidomir nasbin ni takdiruhu ana. Ya betul masalah. Zolam tumani ya takdiruhu ana. Kembali antum kahi yazlimunahum yazlimnahum maksudnya ya. Film mudore betul ya karena ada ini huruf mudhara ini yaitu ya Nah, kan ya di sini ya. Ini ya bukan bersambung ini harusnya. ya nya begini. Nah, ya, ya di depan sih kan ya. Karena di depan. Jadi yadlimnahum yadlimnahum ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Al-ma'lum. Ya, diketahui pelakunya. Al-muttasil bi dhamir nasbin dhamir hum ya, dhamirnya hum. Antum mahi lam tadlimahum. Nah, namanya namanya apa nih? Fi'il apa nih? Lam tadlimahum. Sigonya fil apa? Nah. Lam ada lam di situ ya. Kemudian tazlimahum. Kalau nggak ada lamnya, misalkan lamnya ditutup misalkan. Tazlimahum berarti fil apa dia? Fil mudore betul. Ya. Tetapi sebenarnya itu kalau misalkan lamnya dihapus atau eh, di, di, di apa? Ya ditutup, bunyinya bukan tadlimahum, tadlimanihim. Nah, kenapa uh, nunnya dihapus itu? Karena ada pengaruh lam itu. Nah, ada kaitannya berarti filmu mudore yang mana? Kalau dikatakan dihapus atau itu dalam bahasa Arabnya atau dihilangkan kalau ada lam itu huruf apa? Sekarang lamnya itu termasuk huruf apa gitu ya? Ada huruf nasab, ada huruf jazm gitu. Nah, itu kembali ke situ. Nah, berarti uh, apa namanya fil mudore yang majzum hmm, yang dijazmkan itu ada di halaman uh, tasrif fil mudore yang mansub sama yang majzum ya itu antum bisa lihat di halaman dua puluh hmm, dua puluh nah itu contoh uh, secara dasar saja secara global tasrif fil mudore majzum al majzum halaman 20 pakainya huruf lam Ah, makanya dia menghapus ya. Lam tazlimahum itu nunnya kehapus. Karena emang hukumnya begitu. Jadi gara-gara ada lam maka nunnya dihapus. Mahzuf namanya. Hmm, mahzuf ya. Dihapus. Jawabannya udah betul. Ini fi'il mudhari. Hanya kalau mau dikomplitkan, ada mau dilengkapi uh, fi'il mudhari majzum. Hmm, ya. Al muttasil bidomir nasrin domir hum. Domirnya hum. Nah, lam tazlimahum itu Eh, tidak e, kalian atau mereka e, dua orang perempuan atau kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan tidak berbuat dolim kepada mereka karena itu apa e, kemungkinan domirnya tiga terakhir ahi antum lan e, azlimaka ah, lan azlimaka Firmudore Nah, sekarang pakai lan berarti dia jadi yang apa? Mansub bukan majzum ya, ya. Dia fi'il yang maklum dan mansub karena ada huruf lan. Lan ini termasuk huruf huruf yang menasobkan. Nah, ya, huruf yang menasobkan. al mutasil bi domir nasbin tak eh, yakni domir ka diruhu ana eh bukan ana anta ya anta ya anta. Nah, ini eh, apa namanya? Tamrin tiga Eh, nampaknya banyak teman-teman yang mungkin ada uzur ya. Jadi kita sholat kecil saja. Nanti biar yang lain seandainya sudah agak banyak atau beberapa ikhwah itu juga hadir. Kita tamrin 4 nggak apa-apa ya. Jadi nanti antum jangan lupa ketika nanti daras yang akan datang jangan bawa buku yang baru, baru dulu. Iya. Oh, masih bawa buku usia ini. Iya iya. <laughs> Nah nanti di tamrin 5 itu campuran ada ayat Al-Qur'an, ya ada juga apa tuh namanya apa semacam peribahasa ya hmm, seperti apa namanya kata-kata mutiara lah gitu ada juga hadis ya, ada juga hadis banyakkan ayat ya ya contoh ya contoh ah, nomor empat itu tetap dicari sigohnya nah, antum tebak di situ mana yang termasuk fiil mana yang termasuk fiil madi mana yang termasuk fiil mudore mana yang termasuk eh, masdar, mana yang termasuk isim fa'il. Jadi seputar yang sudah dipelajari. Ya contoh misalnya firman Allah ini dalam surat uh, Al-Hajj nah, ayat ke-25 atau 35 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lil amanu. Di sini sebenarnya ada kesalahan. Nah, di sini anak cari di dalam Al-Qur'an itu bukan amanu, tapi yuqatiluna mungkin salah tulis ya. Uzina lilladzina yuqatiluna ya annahum zulimu. Ini amanu ini salah cetak. Antum bisa nanti cerita eh, cari surat Al-Hajj ayat ke-35, iya. Itu amanus itu e, eh, salah itu. Harusnya yuqatiluna. Hmm. Ayat 35. Uzina lilladzina yuqatiluna annahum zulimu wa annallaha ala nasrihim laqadir bukan amanu. Harusnya yukotiluna. Nah, di situ dari awal uh, bisa di bisa di ini bisa diambil atau bisa dijawab yaitu uzina. Nah, uzina ini apa kira-kira? Sigohnya. Nah, kira-kira apa? Uzina, fu'ila. Berarti apa? Fi'il? Bukan. Fi'il madi dia telah diizinkan. Nah, uzina itu telah diizinkan. Uzina. Fu'ila. Jadi dia sikonya fi'il madi maj, maju. Siapa yang mengizinkan? Allah Taala. Nah, Allah yang mengizinkan. Lilladzina. Nah, udah dipelajari belum kira-kira? Lilladzina. Adanya di pelajaran nahu ini. Li itu huruf jar ya. Belum di sini kan gak dibahas. Jadi yang kira-kira dibahas aja gitu. Aladina juga bisa dibahas kan di sini kan? ribah. Jadi lewat aja dulu. Jadi yang dipelajari itu berkisar pokoknya uh, uh, apa namanya pembahasannya berkisar antara fil madi, fil mudore, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fil amr, is, fil nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat, fil madi majul, fil mudore majul. Itu aja. Yang nggak dibahas ya jangan dibahas karena itu nanti pembahasannya di nahu misalkan gitu ya. Lil itu ya nahu. Berikutnya yukotiluna. Nah itu. Nah yukotiluna fil awa Jelas silu mudore dia jelas. Ya maklum kan? Maklum. Bi annahum bi nggak dibahas. Annahum nggak dibahas. Itu bi annahum itu ada tiga bahkan. Ada bi lalu anna sama hum ya. Lewat. Berikutnya zulimu. Nah, zulimu ini berarti sigonya filawa. apa? maj majul ya gitu ya, Jama, kan gitu kan. Wa annallaha ala nasrihim. Nah, di sini nasrihim. Nasrihim itu kira-kira apa dia? Nasrihim. Ah. ah. Bukan. Bukan. Nasrihim itu bukan film mudore. Di sini cirinya bisa mengetahui dia itu fiil atau isim. Di kita lihat di huruf sebelumnya ada ala. Ala itu nggak mungkin masuk pada fiil madi atau fiil mudore. Pasti dia bertemu dengan apa kalau ala? Berarti ala ini pasti bertemu dengan isim. Hmm, karena isim atau karena huruf ini mengakibatkan isim itu menjadi majrur. Ala, ala itu kan termasuknya huruf jar, huruf yang mengejarkan. Ketika masuk pada isim, isimnya itu berubah atau terpengaruh dengan adanya harokat kasroh sesudahnya atau harokat kasroh padanya. Ala nasri, nah di situ kan ya. Nah sekarang yang jadi masalah nasri ini. Nasri itu uh, asal muasalnya berbunyi nasrun atau nasron. Nah, kira-kira apa dia? Nah, fil bukan, fil bukan, fil amr bukan, isim fa'il bukan, isim maf'ul bukan, masdar. Nah, masdar taukid dia maksudnya. Iya. Jadi maksudnya ke dalam masdar. Ini pembahasan masdar itu di sini. Atau contoh pembahasan masdar. Masdar, untuk bisa buka lagi di halaman sebelumnya. Halaman berapa ya? Masdar itu ada tiga, ada lima macam. Ya, masdar taukid, masdar marroh, masdar hayah, masdar mimi, masdar sinai. Ya. Ini namanya masdar taukid. Ini masdar yang eh, diyudkaru takkid dan lil fi'li. Eh, masdar eh, masdar yang masdar itu masdar taukid itu adalah masdar yang apa namanya? yudkar disebutkan sebagai penenguat terhadap kata kerja dalam kata kerja. Jadi ala nasrihim wa anallaha ala nasrihim terhadap pertolongan, menolong mereka, nah gitu ya. La qadirun. Nah, qadir, nah di sini qadir ini ada nih kaitannya dengan yang kita bahas. Berarti dia apa? Qadir. Allahu ala kulli syai'in qadir. Nah, qadir berarti maksudnya di mana? Nah, kan ada di mana dia? Bukan, <laughs> berizin jama. Allah SWT bukan jama, satu. <laughs> iya kan? Dia adanya di pembahasan isim fa'il. Tetapi isim fa'ilnya ya kalau kalau misalkan isim fa'il yang sederhana itu di eh, apa namanya yang kodir fa'il gitu ya. Nah, kodaro yak, yakduru, kodaro yakduru. Ya, itu minimal. Paling maksimalnya adalah pada sigoh mubalaghah. Nah, jadi Allah itu sangat mampu gitu ya. Sangat mampu, qadir. Nah, berarti adanya di mana? Fa'il. Nah, ini siwa mubalagh ini wazannya fa'il, sami'. Allahu sami'un alimun azizun qadir. Nah, itu ya. Berarti siwa mubah mubalaghah. Ini contoh. Contoh. Jadi kalau Anda cari maksudnya yang mana? Yaitu cari yang kira-kira berkaitan dengan pelajaran gitu. <laughs> ya. Maksudnya uh, di apa diambil yang eh, apa namanya sangat memungkinkan berkait dengan yang kita pelajari. Berarti uzina, kemudian yukotiluna, kemudian zulimu, kemudian nasrihim dan qadir. Nah itu jawabannya. Adapun yang lainnya belum dibahas karena kaitannya dengan nahu. Ya, kaitannya dengan nahu. Contoh yang agak ringan itu ya. Di soal yang berikutnya irham turham. Nah, kira-kira apa itu? Itu dua-duanya harus Dijawab tuh karena udah dibahas itu. Irham lalu turham. Turham itu artinya uh, uh, kalau normalnya sih turhamu. Kenapa dibaca dengan uh, ini dengan sukun? Karena nanti kita dengan nahu itu namanya jawab syarat gitu ya. Irham itu fiil syarat. Turhamnya jawab syarat. Nah, kalau secara terjemahan uh, sayangilah atau rahmatilah, kasihanilah. Kamu pasti akan dirahmati syaratnya kamu harus berbuat berbuat sayang, kamu nanti jawabannya pasti akan disayangi. Nah, gitu. Jadi itu. Nah, kira-kira antum kalau irham turham itu irham berarti apa wazannya atau sikonya? Irham. Rahima yarhamu irham. Berarti apa? Masa nggak tahu? Irham. Rahima yarhamu irham. Rahima yarhamu irham. Fil amr <laughs> ya gitu kan. Sayangilah. Itu kan Kata kerja perintah itu. Sayangilah. Ya, seperti makanlah, minumlah. Ya, keluarlah, masuklah. Kan itu fil amr. nah, turham berarti apa dia? Turham jangan lihat pada sukunya ya. Itu normalnya turhamu. Nah, sekarang kita lihat turhamunya saja. Nah, fil yang salah. Majhul ya karena itu wajahnya kan yuf alu. Turham itu dari uh, itu kita langsung ke atas tuh. Kita langsung cepat berpikir uh, eh, asal muasalnya dari bunyinya apa? Bunyinya dari yurhamu, yurhamu, yurhamani, yurhamuna, turhamu, turhamani, yurhamna, turhamu. Nah di situ berarti di urutan yang ketujuh domirnya anta. Ini yang fokus sama Iya, ini kan ini kan uh, apa uh, bentuk dari apa namanya uh, apa namanya ya ini kata-kata mutiara lah gitu ya seperti manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti tidak akan dapat nah dalam ini tentu dibimbing sama mudaris atau ustadz uh, supaya antum nggak bingung kalau turham tuh kok nafas sukun ini kira-kira apa ya kayak gitu itu sebenarnya asal masanya turhamu uh -uh. kenapa dibaca dengan sukun karena memang itu berkaitan dengan hukum ya ketika ada fiil syarat ya ketika jika kamu berbuat sayang maka kamu akan disayangi nah, gitu maksudnya itu kaitannya dengan kaidah nahunya Nah, cuma kita lepas dulu nih ada lamnya, lepas dulu ya. Uh, apa jawab dulu dengan irham dengan turhamu. Nah, irhamu, irham ini apa? Turham ini apa sigohnya? Nah, gitu. Kalau irham sih emang nggak bisa di emang harus sukun karena dia fil amr. Fil amr kan nggak mungkin nggak pakai sukun. Irham, irhama, irhamu, irhami, irhama, irhamna. Kan gitu ya. Nah, itu contoh ya. Jadi eh, mengupasnya di situ. Uh, selebihnya ayat Al-Quran ya. Anda catat itu cari-cari di Al-Quran itu Al-Quran uh, dari baris ke berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Eh, ini nih, nih. Berarti dari oh bahkan dari awal ya. Kalau uh, irham turham bukan dari Al-Quran insya Allah. Izra tahsud ini juga bukan dari Al-Quran. Nah, tapi dari sini. La a'budu ma ta'budun. Ini kan jelas-jelas Al-Quran nih. Surat Al-Kafirun kan. Nah, sampai semuanya itu. Sampai di halaman berikutnya itu. Itu Al-Quran semua. Hmm. Baik, insya Allah, insya Allah kita akan uh, kupas nanti pada pertemuan mendatang. Jadi sebenarnya uh, tampilan ini cukup berat juga ya. <laughs> bisa nggak cuma satu pertemuan saya nggak bisa. Ternyata bisa sampai dua, sampai tiga bahkan ya. Menjabarannya masalahnya iya. Makanya kenapa kita tidak jangan sepelekan karena yang penting pahamnya itu. Ya, kalau misalkan kita mau buru-buru bisa saja kita apa namanya tutup aja ganti ya. Tapi kan secara moralnya itu mampu nggak ini seperti ini. Jadi buku buku satu buku ini artinya itu betul-betul sudah merasakan susah payahnya itu udah tahu gitu. Nah, ya. Iya, jadi biar ah, ada kesan yang mendalam lah. Wah, capek ah Gak usah lah hayat aja, ya bisa. <laughs> Tapi nanti ketika ada ditanya sama anak, misalkan atau ada temen atau pengen uh, sekali-kali ngebuka gitu, beda dengan yang sudah pernah bahas sampai titik terakhir, ya, dengan yang uh, setengah-setengah atau yang disisakan. Nanti nggak bisa jawab. Tapi kalau oh udah pernah bahas sama kita dulu, nah gitu ya. Alhamdulillah demikian demikian Ikhwan Fidin Azakumullah yang eh, berbahagia pada malam ini kita cukupkan dulu ya pertemuan kita pelajaran sholat ini. Naktafi bihadal qadr.